الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد Pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk pada poin yang ke-89 Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan Ihzari tashabbuha bil kafirin Waspadalah kamu dari menyerupai terhadap orang-orang kafir. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Beliau berkata man bi biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai terhadap suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Akhrajahu Ahmadu wa ghairuhu min hadits Ibn Umar diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya dari hadis Ibnu Umar. Wal itu hasanun dan hadis ini adalah hasan. Pada hadis ini menerangkan kepada kita kalau kita menyerupai orang-orang kafir atau yang semisalnya maka kita termasuk dari mereka. Dan ini bukan secara globalnya. Bukan berarti kemudian kalau ada orang muslim berpenampilan, maksudnya pakaiannya mirip dengan orang kafir, dia dihukumi orang kafir, bukan seperti itu. Dan tidak semua yang namanya menyerupai itu haram. Perlu dilihat. Tidak semua yang menyerupai orang kafir itu haram. Yang diharamkan manakala ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Misalnya orang kafir makan pakai tangan kiri. Kemudian orang Islam mengikuti makan dengan tangan kiri. Ini yang diharamkan. Dan ini disebut dengan tasyabuh dengan orang kafir. Atau bahkan disebutkan tasyabuh menyerupai dengan syaitan. Menyerupai syaitan. Dan telah kita sebutkan tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan wakul biyaminik makanlah dengan tangan kananmu Adapun tangan kiri, yang makan dengan tangan kiri dia menyerupai syaitan dan menyerupai orang-orang kafir. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Jadi kalau tidak ada dalil yang menerangkan larangannya, maka perkara tersebut boleh. Misalnya kita ingin untuk <clears throat> memakai baju kaos. Baju kaos yang biasa dipakai oleh orang-orang. Akan tetapi baju kaos itu tersebar awal mulanya dari orang kafir. Kemudian kita pakai. Kemudian orang menyatakan dia tersabu dengan orang kafir orang kafir ini memakai baju ini, dia juga ikut pakai. Bukan seperti itu. Jangan kita menyatakan haram karena orang kafir menggunakannya tidak. Ada dilihat dalilnya nanti. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya ataukah tidak? Dan Nabi menyebutkan tentang suatu perkara itu tasabuh sesuai dengan apa yang beliau diwahyukan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang-orang menyebutkan Bermain bola itu tidak boleh kata mereka. Ditanya kenapa? Tasyabuh dengan orang kafir. Ini dalilnya. Dalilnya ini tadi. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Kita tanya, kapan itu dibolehkan dan tidaknya? Orang main bola itu di, tidak dibolehkannya ketika terdapat penyelisihan syariat padanya. Bukan main bolanya itu yang tidak dibolehkan. Orang bisa main bola dia sendirinya, bisa main sama temannya, bisa perkara ini adalah perkara yang yang mubah saja, yang boleh saja. Kapan tidak dibolehkan ketika nanti terdapat penyelisian syariat. Ketika dia dengan main bola itu tidak lagi bisa sholat jamaah, lihat atau dia menonton orang main bola sampai tidak lagi melaksanakan sholat jamaah atau dia main bola memakai celana sangat ketat pendek terlihat auratnya atau yang semisal itu itu yang dilarang. Adapun main bolanya sendiri, sampai sekarang kita tidak mendapati ada ulama yang terang-terangan menyatakan haram main bola. Tidak ada. Namun ada orang yang mengharamkannya alasannya tersamu dengan orang kafir dalilnya ini. Bukan seperti itu dalam menghukumi. Jadi melihat perkaranya, perkara asalnya dia boleh. Segala sesuatu itu boleh. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini boleh untuk kita. Lakukan kita ambil. Kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Itu kaidahnya. Juga dalam ibadah, dilarang kita melakukan ibadah kecuali ada dalilnya dan kita telah sebutkan kemarin. Jadi kalau untuk perkara dunia yang tidak berkaitan dengan agama, itu hukum asalnya boleh. Nanti tidak boleh ketika ada dalil menjelaskan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu di laut misalnya kita melihat ada hewan di laut. Kok hewan ini mirip miripnya kayak anjing. Dikatakan anjing laut. Hidupnya di laut terus. Tidak bisa hidup di darat. Apakah kita boleh memakannya? Kita bertanya-tanya, boleh tidak? Kembali ke hukum asal, segala sesuatu boleh. Dan dalilnya, Al-Hilu Maitatuh. Dalam ditanya Nabi SAW tentang bahar. Berkata, Kala Nabi SAW fil bahar, Nabi SAW mengatakan tentang air laut, al-hilu maitatuh, halal mayatnya. Ini yani bangkai air laut. Maksudnya hewan yang hidup di dalam laut. Apa saja, ikan dan yang semisalnya kalau dia memang hidupnya di, di laut, habitatnya di laut, maka semuanya boleh untuk untuk dimakan. Jadi tidak tidak kemudian kita katakan, oh dia haram karena menyerupai anjing. Bukan seperti itu. Atau oh ada yang kayak babi, ikan seperti babi modelnya, oh tidak boleh dimakan karena menupai babi. Bukan seperti itu menghukumi. Bukan seperti itu. Jadi di sini ini dalil umum. Dalil umum ini terkadang membuat orang bermudah-mudahan dalam menghukumi segala sesuatu. Yang seperti kaitannya memakai baju bola katanya yang pernah ditanyakan sampai diributkan. Loh, itu tersambuh dengan orang kafir kata mereka. Ini asal kainnya, kain pemain bola menutupi aurat lebar juga. Hal tersebut boleh. Nanti kalau dilihat ada gambar makhluk bernyawanya atau ada perkara yang menampakkan siar-siar orang kafir, baru tidak boleh. Tapi hukum bro. sampai menyatakan masih banyak baju-baju di luar. Iya, kita berbicara sekarang masalah hukumnya, boleh tidak? Kalau boleh, ya sudah boleh. Boleh. Kalau hanya hanya simbol saja namanya misalnya Ahmad di belakang. Enggak masalah nama Ahmad. Kalau yang dilarang kalau ada gambarnya, makhluk bernyawa. Walaupun terlihat itu baju bola, hukum asalnya boleh. Dan nanti dikatakan tidak boleh kalau sudah ada penyisihan syar'i di dalamnya. Dan kalau ini kita berbicara sekarang masalah bolehnya. Kalau mau bicara masalah afdalnya, kita cari baju yang lebih bagus, yang afdal di pasaran. Ya, ini masalah afdalnya lebih utamanya. Tapi untuk menjelaskan bolehnya, ya boleh. Cuma orang terkadang langsung menghukumi. Menghukumi dengan dalil umum. Seperti main bola tadi. Orang main bola tidak boleh katanya. Dalilnya ini menyerupai orang kafir. Dan juga dalil umumnya lagi. Karena kita diciptakan untuk beribadah. ia beribadah akhirnya tidak main bola. Karena ibadah main bola bukan ibadah kata mereka. La ilaha illallah ini dalil umum digunakan kepada perkara yang tidak jelas keadaannya untuk mengharamkannya. Dan ini sering terjadi pada terutama dari para penuntut ilmu memperdebatkan masalah seperti ini. Padahal hukum asal dari tasabuh itu tasabuh hukum asalnya. Kalau kita melihat pada dalil ini cara umumnya dilarang tasabuh Akan tetapi memerlukan adanya perincian-perincian di dalamnya. Dan kemudian beliau sebutkan di sini yang berkaitan dengan hadis ini bahasanya dia adalah hadis hasan dan di dalam riwayat lain da, di dalam riwayat lain juga datang semakna seperti ini dan ini memiliki asal pula dari Al-Qur'an. Di Al-Qur'an menyebutkan wala takunu minal musyrikin dan janganlah kalian termasuk dari orang-orang musyrik. Itu dilarang kita masuk atau menjadi orang-orang musyrik atau menyerupai mereka. Jadi penyerupaan di sini tentang penyerupaan yang memang hal tersebut ada larangan padanya ada larangan atau ada ada penyebab-penyebab yang dia akan dihukumi tentang tidak bolehnya perkara tersebut. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-90 Alaika bikasrati zikrillahi azza wa jalla wajib bagimu untuk memperbanyak berzikir kepada Allah ala ma bihi al-adillah atas apa-apa yang telah ada, telah sahih padanya dalil-dalil fa inna dzalika min asbabil falahi fid dunya wal akhirah karena sungguhnya demikian itu termasuk dari sebab-sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat diperintahkan kita berzikir kapan saja kita memiliki waktu berzikir dan sangat banyak sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zikir. Kalau kita mengamalkan sunnah tersebut, mungkin kita tidak sanggup juga mengamalkannya, karena sangat banyaknya zikir-zikir. Maka dengan itu sangat mengherankan orang lebih senang melakukan zikir-zikir bukan dari sunnah, zikir-zikir yang dibuat-buat oleh orang kemudian mereka amalkan. Padahal sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan zikir-zikir ini sangatlah banyak. Zikir sebelum tidur kalau kita banyak itu sangat kalau kita baca pelajari itu sangat banyak. Zikir keseharian itu sangat banyak. Zikir pagi dan petang itu banyak. Sebelum tidur banyak juga zikir-zikir. Akan tetapi kita sangat menyayangkan kepada kaum muslimin. Mereka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Dan mereka memilih dengan zikir-zikir yang dibuat-buat oleh kiai atau dibuat-buat oleh ulama mereka. Padahal Allah sudah perintahkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum dan apa saja yang telah dibawakan oleh ar-rasul kepada kalian maka ambillah, terimalah, amalkanlah dan apa yang dilarang oleh ar-rasul maka tinggalkanlah atau jauhilah. Dan di sini beliau sebutkan tentang keutamaan zikir. Qala ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun dan berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya sehingga kalian termasuk dari orang-orang yang yang beruntung. Dan di sini beliau menyebutkan bab atau poin yang terakhir ini, poin-poin pada akhir-akhir dari kajian ini karena sebentar lagi beliau akan menyebutkan tentang zikru asma'illahil husna yang juga sebab beliau menyebutkan nama-nama ini supaya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang husna, yang indah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya atau ditetapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini adanya perintah untuk berzikir kepada Allah. Dan telah kita sebutkan, setiap perintah itu memberikan faedah tentang wajibnya. Dan perintah. Untuk berzikir, ini memerlukan adanya perincian. Kapan perintah itu dikatakan wajib, kalau diperintahkan berzikir pada, yaitu zikir dalam salat wajib, maka wajib. Mengingat Allah dengan melaksanakan kewajiban, maka wajib. Mengingat Allah dengan melaksanakan sunnah-sunnah, maka dia adalah sunnah. Jadi berzikir ada berbagai macam bentuknya dan ada juga eh, berzikir ini memiliki hukum-hukum sesuai dengan keadaan waktu berzikirnya. Kalau dia berzikir menginginkan zikir itu adalah melaksanakan sholat lima waktu sebagai kewajibannya, maka wajib baginya. Dan kalau dia melaksanakan sholat-sholat sunnah, dia berzikir dengan cara melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka hukumnya sunnah. Kemudian beliau sebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatan fil mizani habibatani ar-rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim muttafaqun alaihi Dua kalimat yang ringan, sangat ringan, di atas lisan diucapkan sangat ringan. Sangat ringan sekali dua kalimat ini. Akan tetapi saqilatani fil mizan, sangat berat ditimbangan pada hari kiamat nanti. Dan habibatani rahman dan dua kalimat ini disenangi di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kalimatnya disebutkan di sini? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hanya dua ucapan tapi keutamaannya besar di akhirat nanti termasuk yang memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sangat mudah. Dan pada hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dua dua lafaz atau dua kalimat yang disebutkan di sini. Dan juga dari hadis ini menetapkan bahwasanya zikir itu terlafatkan terlafatkan alalisan lisan disebutkan ala lisan karena kebiasaan zikir itu dilafatkan dengan lisan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat sirriyah salat luhur asar beliau melafatkan akan tetapi tidak disuarakan para sahabat mengetahui bacaan beliau dari gerakan jenggot beliau jadi zikir itu seperti itu zikir diucapkan dengan dengan lisan walaupun tidak bersuara akan tetapi dituntut gerakan lisan dan bacaan-bacaan zikir itu diucapkan kan, gerakan-gerakan lisannya. Makanya dikatakan di sini alal lisan di atas lisan. Karena zikir kalau di dalam hati apa yang berkaitan dengan keyakinan, etikad dalam hati juga yang berkaitan dengan niat. Niat tempatnya di dalam hati. Dan telah kita jelaskan orang yang mau pergi salat tentu sudah memiliki niat di dalam di dalam hatinya. Ketika keluar dari rumahnya mau datang sholat asar seperti tadi, di rumah tentu dia sudah punya niat. Dia ketika mendengarkan sholat azan asar, dia pun keluar ingin sholat. Tentu sudah memiliki niat. Kalau dia tidak memiliki niat, mungkin dia tidak ke masjid. Tidak jelas entah kemana. Tapi karena dia sudah memiliki niat di dalam hatinya, dia pun datang memenuhi panggilan azan untuk melaksanakan niatnya. Ini yang berkaitan dengan zikir, bahwasanya zikir itu di dianjurkan untuk terucapkan di lisan, yaitu dengan gerakan bibir. Walaupun tidak bersuara akan tetapi yang terpenting ada gerakan pada lisannya. Kemudian di sini penetapan adanya mizan, timbangan pada hari kiamat nanti. Bahwasanya hari kiamat nanti akan ditimbang amal amal kebaikannya manusia. Ditimbang amalannya dan juga ditimbang jasadnya dia. Karena ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan yang ditimbang itu hanya pahala kebaikannya. Ada yang lain menyatakan yang ditimbang itu jasadnya. Dan yang benar ditimbang dua-duanya. Jasadnya, dirinya orang tersebut sekaligus amalannya. Ditimbang juga amalannya. Dan di sini subhanallahil azim atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini yang ditimbang, berarti amalannya dia. Lafatnya dia. Ketika dia berzikir, itu yang ditimbang amalannya, pahalanya. Dan datang dalam satu riwayat tentang kisah Abdullah bin Mas'ud ketika naik di pohon arak untuk mengambil ranting-ranting dari pohon arak supaya dijadikan siwak atau dia naik ingin mengambil sesuatu di atas pohon itu para sahabat melihat kakinya beliau betisnya beliau sangat kecil para sahabat pun tertawa mereka tertawa melihat betisnya beliau kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kalian tertawa? Dikatakanlah bahwasanya betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegur mereka dan mengatakan bahwasanya betis itu kalau ditimbang lebih berat daripada Jabal Uhud, lebih berat berat daripada gunung Gunung Uhud atau yang semakna dengan itu. Jadi menjelaskan tentang masalah ini bahwasanya yang ditimbang itu bukan hanya pahala amalan seseorang, akan tetapi dirinya juga ditimbang pada hari kiamat nanti. Dan di sini kalimat ini termasuk kalimat yang memberatkan timbangan. Dan yang lebih memberatkan lagi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana datang dalam satu riwayat tentang kisah hadis bitaqah. Yani seseorang memiliki bitaqah, amalannya dituliskan la ilaha illallah. Kemudian ditimbanglah. Ditimbanglah kejelekannya yang sejauh mata memandang, dosa-dosanya sejauh mata memandang, sangat banyaknya. Ditimbang dengan kalimat tauhid, ternyata kalimat tauhid lebih berat. Ini menetapkan bahwasanya amalan-amalan baik lisan diucapkan dengan lisan ataupun dengan anggota badan, dengan keyakinan hati dan termasuk jiwanya seseorang itu ditimbang pada hari kiamat nanti dan akan di, dihitung diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir dari kitab ini, poin yang ke-91 kafaratul majlisi penghapus majlis atau ini yang berkaitan dengan orang kalau dia sudah menutupi majlisnya maka dia membaca doa kafaratul majlis. jadi penutup untuk majlis disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha dan dari Aisyah semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza sama majlisan, dahulunya beliau jika duduk ke suatu majelis, ke suatu tempat duduk, au salla takallama bi kalimatin atau beliau salla takallama bi kalimatin. Jadi kalau yang dimaksud di sini salla takallama bi kalimatin tadi duduk kemudian menjelaskan tentang salat yang dia berbicara dengan satu kalimat fasaal tuhu maka aku bertanya kepadanya bertanya kepada Aisyah bertanya kepadanya fasaal tuhu eh fasaalat Aisyah tu fasaalat Aisyah tu maka Aisyah bertanya an anil kalimat tentang kalimat tersebut jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam satu majelis menyampaikan ilmu atau mengajarkan tentang salat atau yang berkaitan dengan duduk bermajelis, maka Aisyah menyatakan fasa ala, eh, maka disebutkan di sini fasa alathu Aisyah tuh maka Aisyah bertanya kepada beliau anil kalimat tentang kalimat yang diucapkannya setelah duduk di majelis tersebut atau setelah dia sholat duduk di suatu majelis dia membaca sesuatu ditanya apa yang dibaca faqala in maka Aisyah menyebutkan hadisnya Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "In takallama bi khairin kana taba'an alaihinna ila yaumil qiyamah." Dan jika orang yang duduk itu berbicara dengan kebaikan, maka itu sebagai stempel pada mereka pada hari kiamat nanti yang dia nanti akan nyata sebagai catatan kebaikan baginya Wa in takallama bi ghairi dzalika kana kafarah dan jika keberadaannya dia itu berbicara selain dari demikian itu maka kafarahnya, penghapusnya, pelebur dari perkataannya yang tidak baik tadi, yang selain dari kebaikan, peleburnya apa? Penghapusnya. Ucapan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi ini ada lafad-lafad berbeda-beda. Ini salah satu lafad diantaranya. Jadi disebutkan maha suci engkau dan dengan dan pujian untukmu tidak ada sembahan yang benar melainkan engkau. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Akhrajahu Ahmadu wa huwa haditsun sahih. Dan ini direkan oleh Ahmad dan dia adalah hadis yang sahih. Jadi kalau orang di majelisnya berbicara tentang kebaikan, maka jadilah itu seakan-akan stempel. Ini tercatat baginya. Dia akan mendapatkannya pada hari kiamat. Adapun kalau dia berbicara selain itu, selain itu, selain dari kebaikan itu, maka peleburnya apa? Dengan membaca doa tadi. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa eh, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang dibaca. Yang dibacakan di sini. Dan bagaimana dengan ta'lim atau khutbah yang misalnya boleh membaca doa seperti ini terutama kita, tidak kita menjamin diri kita ketika menyampaikan ilmu itu mesti benar semuanya. Terkadang ada yang salah ketika menyebut nama orang, terkadang salah menyebut menyebut tentang hadisnya, terkadang salah menyebut bahkan ayat, terkadang salah menyebut. Maka dengan itu tentu lebih dituntut lagi bagi kita untuk mengucapkan ratul majlis sehingga sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahan yang ada tadi dan kita cukupkan sampai di sini insya Allah untuk zikru asma'illahil husna biadillat yang kita akan ambil pada pertemuan selanjutnya di sini membahas tentang nama-nama Allah dan disebutkan nama-nama Allah di sini sebanyak 100 100 lebih 109 nama dari nama-nama Allah dan tersebar di kalangan kita juga disebutkan dalam hadis nama-nama Allah itu ada 99 nama dan itu bukanlah pembatasan masih ada nama-nama yang lain. Sebagaimana Nabi? Nabi disebutkan oleh para ulama ada 25 Nabi dan Rasul. Akan tetapi bukanlah pembatasan. Dan masih ada Nabi-Nabi yang lain yang tidak disebutkan. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keberadaan para Nabi itu banyak. Yang disebutkan yang sampai pada kita hanya 25 Nabi. Dan begitu pula yang berkaitan dengan nama-nama Allah itu sangatlah banyak. Dan yang kita ketahui di sini disebutkan di sini di antara dalil-dalilnya dengan dalil-dalilnya 109 nama. Dan ini insya Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. shalallahu an la ilaha illa wa atubu